mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Cepat padamkan api itu. Ayo, dengan Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Pandawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, Semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Karyawan. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Ah, iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. ke-737 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Anas Sampayon sebagai Uma Durga Parabandari, Bandari, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Yvonne Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Iwan Dahlan sebagai Kisambi, Endang Sagita sebagai Nyai Sambi, Kristiana sebagai Lambang Sari, Ashari sebagai Panji Saprang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Sabda para Bandari membutuhkan waktu sesaat untuk menyiapkan serangan dahsyatnya yang mengalir melalui matanya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Badrawati untuk melenting cepat dan mengayunkan campuknya. Sebuah ledakan tepat di dekat telinga umat Durga para Bandari telah membuyarkan pemusatan pikirannya. Ayah, ibu, buka pintunya. Buka pintunya, ibu. Ayah. Aku takut. Aku takut. aku. takut, ayah. apa Aku, aku takut, ibu. Aku tidak mau, ibu. Aku takut, Ibu. Cepat, cepat sembunyi, cepat sembunyi. Sembunyi di mana? Ah, di kolong, ayo sembunyi di kolong. Ah, sembunyi di kolong semuanya. Aku akan menjaga kalian. Cepat bersembunyi di kolong, ayo cepat. Aku takut. Aku, aku takut, Ibu. Ayo, kita sembunyi dulu. Di kolong tempat duduk itu pertarungan antara Badrawati dan umat Durga para Bandari langsung meningkat dengan cepat. Badrawati yang menyadari betapa berbahayanya mata Durga yang berada di kening itu, memaksakan pertempuran jarak dekat Rambutnya meledak-ledak tiada henti, membuat Kumat Durga menjadi semakin marah. Dan manakala pertarungan bergeser beberapa jengkal, segera terlihat Padrawati bukan tandingan perempuan bermata tiga itu. Hingga kemudian sebuah ayunan kaki menyilang menyebabkan Padrawati terguling dan terkapar. Umar Durga segera mencengkamnya dengan tatapan matanya. Kau pikir Kau akan bisa mengalahkan aku. Kau ingin merasakan sedak setan mataku. Kau merasakannya sekarang. Setan. Remas jantungmu pecah tengik. Mampus. Pudarku. Hiya. meninggalkan tempat ini. Baik, Sang Ratu. Cepat, kita harus segera pergi. Waktu kita sangat terbatas. Uh, di, dia... Bocah itu sudah mati. Tak ada manusia manapun di dunia ini yang bisa selamat dariku. Kita pergi. delapan malam. Panji Saprang segera menyambar tubuh adiknya dan kemudian menyusul, melesat hingga kemudian hilang tak meninggalkan jejak. Suasana menjadi sepi. Kisambi tak lagi mendengar suara orang yang berkelahi. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk keluar, melihat apa yang terjadi. Aku tak mendengar detak jantungnya. Aduh. Oh, ya terus piye Iya, aku juga bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, nih. Ayah, ah. bagaimana dengan mereka? Orang berambut putih itu, Ayah. Aduh, orang itu nampaknya telah pergi, Orang berambut putih itu terluka. Ah, yang berkelahi dengan anak Kirbadrawati tadi seorang perempuan. Jadi, bagaimana, Ayah? Aku, Aku harus memberitahu Kiai Pangon, Nyai. Oh, bukankah ada paman dari bocah ini di sana? Oh. Jangan, jangan tinggalkan aku, Ayah. Iya, jangan pergi, Kiai. Oh, habis bagaimana? Pukul saja kentongan, Ayah. Ah, iya, iya. Benar, pukul saja kentongan. Iya. Aduh, kalau orang-orang itu tak suka dengan suara kentongan dan justru datang kemari bagaimana? Ah, Kalian bersembunyi lagi di bawah tempat tidur ya. Aku akan berlari secepat-cepatnya menuju ke rumah Kiai Pangon ya. Jangan ayah, jangan. Aku tidak mau ditinggal. Aduh, habis bagaimana? Apakah aku tak melakukan apapun? Paman bocah itu harus diberitahu. Orang yang melukainya sudah pergi. Pukul saja kentongan. Iya, ayah Oh, oh, baik, baiklah. Aku akan memukul kentongan saja. Thank you. mencari kentongan. Namun sial, kentongan yang dicarinya tak juga ditemukan. Ki sambil lupa meletakkan di mana. Sementara itu, di saat itu pula, tinaga Swasti Ratu telah selesai dengan semadinya. Tarikan nafasnya yang kacau balau telah berhasil ditatanya kembali. Pinaka? Ya, aku telah berhasil. Namun tidak sepenuhnya. Oh, jantungku. Oh. Rasa akan copot. Oh, bagaimana dengan Badrawati? Ia memburu Pamogatsi. Oh, aku tidak mengira umadurga para bandari muncul juga di tempat ini. sesuatu sedang terjadi di sana. Aku akan meninggalkanmu. Aku akan menengok apa yang terjadi. Iya, cepatlah lari aman. Kemungkinan Badrawati bertemu dengan mata duga itu cukup besar. Iya. tangan kanannya dia membasuh darah itu. Mendadak pandangan matanya terpaku pada Raja Kalacakra di tangan kanannya. Dadanya pun kemudian merambat bergolak. berada dalam bayang-bayang pengaruh kekuatan hitam itu. Aku bahkan bisa dengan sepenuh hati dan kekuatanku untuk mengabdi kepada anakku, menyelamatkannya dari bahaya dan bencana. Para mesuara anakku, ibu telah memiliki raja kala cakrana. Ibu tidak akan lagi membahayakanmu karena pengaruh kekuatan hitam itu, Le para mesuara anakku. Ibu kangen sekali kepadamu, Leng. tunjuk Badrawati, Badrawati. Nampaknya anak Ger Badrawati sudah tidak bernapas lagi anak mas. Tidak mungkin. Tidak akan sedemikian mudahnya kematian merenggutnya. Apa yang terjadi? Ah, kami tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi. Perkelahian dasar itu berlangsung di luar rumah, Ger. Ia bertarung dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan? Iya. Aku mengetahui dari suaranya. Apa yang dicemaskan oleh Pinaga menjadi kenyataan. Si mata di kening Durga para bandari yang menyebabkan Badrawati seperti ini. Dan bagaimana dengan Pak Pamekapsi? Adi Badrawati berhasil mencederainya, mungkin membunuhnya. Ia mengayun cambuk dan melempar pisau yang membuat orang berambut putih itu sekarat. Aku melihatnya sendiri. Baiklah. Terima kasih dengan keterangan kalian. Aku akan membawa Adi Badrawati. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Eh, eh, lalu anak mas, eh, bagaimana dengan kami? Kenapa? Ya, ya. Kami di sini ketakutan. Saranku, aku persilahkan paman untuk bergabung ke rumah Kipangon. Lagi pula, saat ini sudah mendekati pagi. Langit di timur sudah semburat kemerahan. Pemegat sihir itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Oh, kami, kami takut. Demikianlah Bersamaan dengan mulai semburat merahnya langit di sebelah timur oleh datangnya fajar pagi yang dikemuli oleh turunnya kabut tebal, para penduduk segera keluar dari rumahnya untuk saling mencari keterangan atas apa yang terjadi. Pinaka swasti ratu menjadi tegang melihat di kejauhan akhirnya Lare Angon muncul dengan memondong tubuh Badrawati. lagi bertemu dengan perempuan bermata tiga ini. Oh, lalu dia pingsan? Tidak hanya sekedar pingsan. Periksalah Pinaka. Oh, ah, dadanya membiru. Juga pada pundak dan punggungnya. Sebagian rambutnya terbakar. Ia tak pernah lagi. Jantungnya berhenti. Apakah ada cara yang bisa dipergunakan untuk mencegah Keadaan Badrawati saat ini seperti yang dialami rambut putih itu. Badrawati telah menghajarnya dengan ajian pamungkas yang menyebabkan tak bernafas dan jantungnya berhenti. Ya, aku mengira Pamegatsi telah mati, namun ternyata ia masih hidup. Badrawati, begitu besar pengorbanan dan pengabdianmu, oleh. Aku tak percaya akan semudah ini kau pasti. Pandrawati. Rasanya ada yang berbeda antara Badrawati dengan Pamekatsi. Wajahnya pucat. Kekuatan yang muncrat dari tatapan mata Durga itu tentu dengan ganas telah mengajarnya. Ah, ah, ah. Apakah apakah dengan demikian Badrawati tidak tertolong? bagaikan mayat. Tubuh Badrawati telah beku. Tak ada tarikan nafas. Tak ada pula detak jantung. Lare Angon bahkan menjadi cemas karena melihat wajah Badrawati yang menjadi semakin pucat bagaikan mayat. Pare Angon yang semula berharap keadaan Badrawati tak lebih seperti apa yang dialami Garsi, menjadi kecewa ketika melihat wajah bocah itu semakin pucat. Bibirnya membiru. Swasti Ratu juga menjadi cemas. Pergelangan tangan Badrawati diperiksanya, juga detak jantung didengarnya. Namun tanda-tanda bahwa Badrawati masih hidup sudah tidak ada. masih muda. Kau masih bocah. Langkahmu masih panjang, Lai. Jangan mati, Badrawati. Kau belum waktunya mati. Kau masih dibutuhkan, Cak Bagus. Kau masih muda. Jangan mati, Badrawati. Jangan mati, Le. Oh, wajahnya semakin pucat saja. Jangan. Jangan. Pinaka, mari kita melakukan sesuatu. Aku akan merangsang jantungnya agar berdetak lagi. Kau rangsang kepalanya agar simpul-simpul perintah di otaknya bekerja lagi. Kita tidak punya waktu terlampau banyak, Pinaka. Ayo cepat kita lakukan. Iya. oh, oh, oh, oh. oh, oh. Kau harus bernafas lagi. Tak gampang kematian merenggut nyawamu, Badrawati. Takdir melindungimu. Ayo, Badrawati. Ayo, Badrawati. melakukannya. Baik. Ratu menempelkan tangan kanannya menyimpan Raja Kala Cakra ke kening, merangsang otak Badrawati agar bereaksi. Lare Angon menempelkan tangan kanannya yang juga menyimpan Raja Kala ke dadanya, merangsang agar jantung bocah itu berdetak kembali. Namun tubuh itu tetap beku, tidak menampakkan perubahan apa-apa. Tidak ada sebuah gerakan kecil sekalipun. Apakah apakah hanya sampai di sini hidupmu Badawati? Ayo Badawati, bergeraklah. Gerakan sekecil apapun, lakukan Badawati. hidup hidup lagi hidup lagi lagi Uma Aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak akan mengampunimu, biar kepara. Rupanya ia telah mendahului kita, Binaga. Tapi mengapa? Mengapa harus bodoh ini lari angon? Dia masih anak-anak. Lihatlah. Sebenarnya ia masih bocah. Masih senang-senangnya dia bermain. Tapi apa yang menimpanya? Bahkan tidak seharusnya raja itu singgah di tangannya. Badrawati telah memberikan pengorbanannya yang paling berharga, Pinaka. Sebagaimana kau, aku juga merasa amat kehilangan. Akan tetapi persoalannya tidak lantas berhenti dengan kepergian Badrawati meninggalkan kita. Kau harus ingat dengan anakmu. Badrawati tidak boleh mati. Kita menginginkan demikian, Pinaka. Bocah ini tidak boleh mati. Surga para bandari tidak berhak merampas nyawanya. Dia harus hidup. Dia harus hidup. Pinaka, marilah kita melihat kenyataan. Iblis, iblis kepala, iblis kau mendurga. masih berusaha untuk menolongnya. Berdoalah, semoga usaha mereka itu berhasil. Kasihan bocah itu. Vendrawati, bocah itu semalam berbicara dan guyonan dengan ayahku. dan sesanti tak mampu menahan air matanya yang kemudian bergulir membasahi pipi. Semalam mereka berbicara dengan akrabnya bersama bocah itu, bocah yang menurut mereka pintar dan menyenangkan. Dan sekarang Badrawati telah tiada. Dalam pada itu, manakala Pinaka merasakan usahanya sia-sia, terduduk dengan tatapan mata yang kosong, memandang pagi berkabut Berbagai persoalan mengaduk dadanya. Pandangan Pinaka semakin kabur dan semakin kabur karena air mata semakin tebal di kelopak matanya. boleh, Bibi. Bibi harus menguasai diri sebaik-baiknya. Lakukan itu, Bibi. Bibi sedang berada di dalam pengaruh kekuatan jahat. Bibi harus melawannya. Berikan kepadaku. Berikan. Atau kau bunuh kau sekalian. Aku terpaksa melawan Bibi. Aku tidak akan membiarkan Bibi melakukan itu. Para iblis laknat. Kau berani melawan Tuhan. Berdebah. Aku bodoh kau, Bibi. Sadarlah, Bibi. Bibi harus menguasai diri. Janganlah Bibi menyerah oleh nafsu jahat yang sekarang menggeram di dada Bibi. Itu bukan kehendak Bibi sendiri. Kepergian Badrawati itu terasa sedemikian menyakitkan hatinya. Pinaka ingat, di saat yang amat gawat karena ia tak mampu menguasai diri, Badrawatilah yang telah muncul dan menolong anaknya. Pinaka tak pernah lupa nasihat yang muncul dari bibir bocah itu justru sangat menggugah hatinya, menggugah semangatnya. Namun bocah itu sekarang telah tiada bisa ke tempatan raja seperti ini? Mengapa aku harus memusuhi anakku sendiri? Bibi, jangan sebut aku menggurui Bibi. Tidak. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa Bibi tidak ditakdirkan untuk menjadi pembunuh anak sendiri. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan simbol di telapak tangan kiriku ini, Le? Bagaimana? Seorang ibu ditakdirkan untuk menyayangi anaknya. Tidak ada ceritanya ibu ditakdirkan untuk menjadi pembunuh atas anaknya. Pemuja kegelapan itu salah jika memanfaatkan bibi untuk keinginannya itu. Bibi, yang penting bibi harus berusaha menguasai diri, mengendalikan diri. Aku yakin, kelak bibi akan dapat membebaskan diri dari kutukan yang salah alamat itu, terutama di saat malam hari dan bulan, semalam bulan purnama. Titisan Durga itu menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk mempengaruhi Bibi. Di mana anakku sekarang? Bibi harus berjanji lebih dulu. Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh larut oleh bisikan-bisikan yang tidak seharusnya. tidak akan mengampunimu. Kalian semuanya, kalian semuanya akan mati di tanganku. Bukan kalian yang memburu anakku. Akan tetapi akulah yang akan memburu kalian. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian tidak akan selamat. iya Binaka, tunggu! sia-sia mengejar binatang yang telah lenyap di telan kabut yang turun ke putih-putihan. Pajar pagi yang kemudian datang membuat kabut itu pun kemudian sempurna. Lare Angon termangu di depan tubuh Badrawati yang tergeletak beku. Tubuh itu kemudian didekapnya, dipeluk, dan kemudian dipondong masuk ke dalam pendopo rumah Kiai Pangon. Suasana menjadi hening. Bagaimana keadaannya anak mas? Badrawati mati paman. bagaimana denganku sekarang? Semalam, rambut putih itu muncul di rumahku Mangsi. Ia menjebol dinding sirap kayu kamarku. Wadah itu telah menunggu kedatangannya. Lalu, lalu, lalu si rambut putih itu dihajarnya. Jika tidak ada dia, aku sudah rusak. Aku tidak akan sanggup membayangkan dinodai oleh pemetik kembang itu jika itu terjadi, aku pasti akan memilih untuk bunuh diri. Badrawati, kau ternyata menolongku itu sekarang sudah tidak ada. Hmm. Aku juga merasakannya sebagai mimpi Abang Sari. Semalam, kami bertiga, aku, Badrawati, dan Susanti berbicara dengan asal sekali. Ia ternyata suka guyon bahkan tanpa malu-malu minta makanan serta wedang jahe. Mengapa bocah yang sebaik itu harus mati? Dia, dia telah menyelamatkan aku. Pagi itu, rumah Kiai Pangon diselimuti kabut duka. Kademangan Puring pun sibuk luar biasa. Semua orang membicarakan apa yang terjadi semalam. Semua orang sibuk berhitung dengan berbagai perkembangan yang akan terjadi. Terutama mereka yang memiliki anak gadis, lengkap dengan segala kecemasannya. Tak henti-hentinya, Mengesti dan Sesanti menangis, bagaikan kehilangan seorang adik yang dicintainya. Lambang Sari yang merasa telah diselamatkan oleh bocah itu juga menitikan air mata. Sementara di pendopo, Lare Angon duduk bersila di hadapan tubuh Badrawati yang berbaring beku. Sekujur tubuhnya semakin pucat. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.